الحادي عشر حول بدء الكفر والمسارات والمشاهد والآثار ونحوها وفار بدء من الجمهور بدء الزيارة مشاهد Penjelasan-penjelasan Terima kasih menjelaskan situs atau puing-puing perkotala dan semacamnya. من أكثر المبتدعات الشركية وأخطرها على المسلمين وأكثرها انتشارا تلبيس الموتى وقبور تلبيس الموتى وقبورهم والبناء عليها وتخصيص المرور لها والذبح عندها ودعاء أصحابها من دون الله وتمسح بها وشد, وشد الرحال عليها والخوف والمجاوزة عندها والمجاورة عندها والصلاة عندها وفيها واتخاذ الآثار آثار الأنبياء والصالحين ونحوها مزارات ومشاهد مزارات ومشاهد مزارات ومشاهد مزارات ومشاهد وتبرك بها واتخاذها أعيادا ونحو ذلك مما هو معروف ومنتشر بين المسلمين منذ القرن الرابع الهجري فالمؤلف يشير إلى أن أول من فتن المسلمين وأحدث فيهم هذه البدع الروافض وما تفرع أنهم من فرق الباطنية التي انتشرت انتشرت بين المسلمين والطرق والطرق الصوفية ثم الفرق والطرق الصوفية ثم الفرق الحاكبة الحاكبة كالإسماعيلية والقرامطة والنصير نعم. والنصيرية والاجتهادية والحلولية فهؤلاء هم الذين أشاء هذه البدعة حينما كانت لهم دولة دولة بعد قيام الدولة الفاطمية ودولة القرامطة في القرن الرابع وما بعده ونشروا هذه هذه الشركية وأقاموها في بلاد المسلمين نعم. من أكثر المبتدأات الشركيات اسمها البدعة يعني يمكن هي البدعة الشركية مثلا البدعة dua macam ada bid'ah yang mengeluarkan orang dari Islam bid'ah kufriyah dan ada bid'ah yang tidak mengeluarkan orang dari Islam <clears throat> termasuk bid'ah syirkiyah yang paling banyak yaitu ini bid'ah dan syirik dan yang paling bahaya bagi kaum muslimin dan paling banyak tersebar adalah takbis mengkultuskan atau mensucikan orang sudah mati dan kubur orang sudah mati membuat bangunan di atas kubur kemudian mengkhususkan naga untuk kubur menyembelih hewan hingga sekitar kubur dan berdoa kepada ashabiha orang sudah mati min dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka masuk dan mengusap-usap pihak kubur. Usap-usap. Peluk-peluk. Wasyaddul hal ilaiha dan mengatakan perjalanan jauh untuk ziarah kubur dan iktikaf wal mujawarah mujawarah nama lain untuk iktikaf setelah lain untuk untuk iktikaf itu disebut mujawarah jiwa bertetangga maksudnya ya, dekatnya itu semedi atau bertapa kalau dalam bahasa kita ada sajarnya ya agak lelaku atau misalnya ya kita kan jelas cuma berada di dekat semedi atau bertapa sholat indah dan sholat di dekat kubur bahkan wafiha dan di kubur bukan di dekat kubur namun di tengah-tengah eh, kubur atau kuburan Wartikodil asar dan menjadikan asar tilas oh, nampak tilas bekas asar al-anbiya wassalihin asar atau tilasnya para nabi dan orang-orang saleh dulu di sini nabi pernah sholat dulu di sini nabi pernah duduk dulu di sini kemudian itu ketika bicara khusus dibuatkan bangunan dibuatkan masjid wasolihin atau orang-orang sholat dan semacamnya dijadikan masyarakat tempat biara wa masyahid dan tempat biara wa tabaruk biha dan tabaruk dengannya dan menjadikan tempat-tempat tersebut sebagai ayat, sebagai id, sering dikunjungi dengan sengaja Wa nahu dalika dan semacam itu memang huwa ma'ruf satu yang terkenal dan tersebar di antara kaum muslimin dan ini tepatnya sejak abad keempat Hijriah. Hmm, tersebar luas itu sejak abad 4 Hijriah. Itu sejarah penyembahan tubuh. Kalau mu'alif maka penulis yaitu Syekh mengisyaratkan anak awalaman orang yang pertama kali menjerumuskan kaum muslimin wa ahdasa fihim dan membuat bid'ah di tengah kaum muslimin bid'ah ini adalah orang-orang rafidah dan wa mata anhum dan turunan dari rafidah cabang-cabangnya rafidah min firqil batiniyah dari firqah-firqah batiniyah yang tersebar di antara kaum muslimin demikian juga turuk Sufiya Tarikat-tarikat sufi kemudian firqah al-haqidah firqah-firqah yang tidak merusak Islam dari dalam dengan sembunyi-sembunyi yaitu Ismailiyah, Koramita, Nusairiyah, Ibtihadiyah, dan Hululiyah Fahaula maka mereka lah orang-orang yang asya'u hadhil bid'ah. Menyebarkan menyebarluaskan bid'ah ini. Ketika mereka memiliki daulah negara. Tepatnya yaitu ketika ada daulah Fatimiyah, daulahnya Syiah Rafidah yang mereka sebut dengan daulah Fatimiyah. Itu pengakuan dusta karena mereka mengaku sebagai keturunan Fatimah padahal eh, pendiri daulah ini adalah seorang majusi keturunan Persi. Ini yang tepat adalah daulah Bani Ubaid Fatimah Fatimah di sini adalah pengakuan bohong. Daulah Koromita dan Daulah Koromita. Zulkarni Rabi yaitu terjadi pada abad keempat Hijriah dan setelahnya. Mereka sebarkan hadis sirkiyat kesirikan-kesirikan ini dan mereka tegakkan di biladil muslimin di tengah-tengah negeri kaum muslimin. Aduh. وهذه البدع لا تزال جازمة في أكثر بلاد المسلمين لا تزال جازمة لا تزال جازمة في في أكثر بلاد المسلمين ما آدى البلاد البلاد السعودية ما آدى البلاد السعودية وبعض دول الخليج دول الخليج دول الخليج وهي تزداد وهي تزداد وتنتشر خاصة عند خاصة خاصة عند عند الشيعة وأصحاب الطرق الصوفية والتي ابتلي بها أغلب المسلمين وما تكل وما تكلم عنه kama takalama takalama anhul muallifu bihazi sidadi bihazi sodadi min mazahiril bidai wasyirkiyati tabiku ala isrina hmm? ala asrina ala asrina wa wa in wa in ikhtalafat ba'du sakaliyat sakliyati sakliyati wal mazahiri li alimi zamani wa amara wa, ma, wa amara akhar wa amrun akharu wa amrun akharun kazalika bi hasihil muallif bahasahul muallif bahasah bahasahul muallif bahasahul muallif wa huwa mimma nalahazahu nulahizu nulahizu al-an <coughs> al-an yanmu wa yas wa yas wa yasri fi biladil muslimina kulliha wa huwa wa huwa al-inayatu bil asari wa wa amalu wa amalul mazarati laha wartiyadat wartiyadiha wartiyaduha wa ihtimamu biha wal wal wal hifazu alaiha bal hadza min abu min abras ihtimamatin wazara wazarati siyahati wa idaratil asari wa sawa'un kana tilkal asar asarul anbiya'i wa salihina kagorin Eh, hirain hirain wa gharin surin saurin saurin wa am wa wa amakanin wa amakini salat wa amakini salatin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa makani sajarati allati tammat tahtaha bai'atur ridwani bai'atur ridwani wa nahwu zalika aw kanat as, wa kanat asarul umami asarul umami asarul umami wasu wasu'ubi كأثار الفراء فرائنة والأسورية والأسوريين والكن والكنعانيين والجاهليين وسواهم أو أثار أو أثار المسلمين فإن فإن تقديس هذه الأثر وإعطاء وإعطائها اهتماما وعناية خاصة mimma la yajuzu fil islami li'annahu imma syirkun au jari jari'atun jari'atun ila syirki li'anna hazal ihtimama huwa huwa mabda'un mabda'u mabda'ul tabdisi wa asasihi wa asasuhu wa asasuhu wa bidayatul fitnati lidzalika hismul islami hasamal hasamal islami hasamal islamu hasamal islamu hazil ma, hazil maddata wa min hazal qabili ma yusammihu ba'dun nasi al-yawma al-istimamu bil asari wal mahafazati wal mahafazati alaiha wal wal muhafazatu alaiha wa hadhihi hiya jursumatun jursumatu sirki wa yajibu al muslimina khasatun fil khasatan fil biladi suudiyati haitsu la tujadu fiha لا توجد في هذه المظاهر مظاهر هذه المظاهر بحمد الله أي يحذر من هذه الفكرة كل الحذر كل الحذر وأن يقطع داب دابرها قبل أن تستفهل فإنها بدأت بدأت تخرج أعناقها فإن وجدت goflata fa'in wujida goflatun minar bi fal falarubama yaqa'ul mahzur Wahadil tidak dan fitah ini la tazalu tidak anti adalah eksis di akar biladil muslimin di mayoritas negeri kaum muslimin lain negeri Saudi dan sebagian dua lil Khalid negara-negara teluk Khalid teluk Wahyatasda dan fenomena ini semakin bertambah letang tersebar dan tersebar tetang lebih-lebih indah syiah di syiah atau satu negeri yang di sana penuh dengan ada bituruk sufi orang-orang mengikuti tarikah tarkah sufi itu tarikah tarikah yang utulia biha aglabun muslimin mendapatkan cobaan karenanya mayoritas mungkin mayoritas kaum muslimin. lama anhu dan apa yang dibicarakan oleh mu'alib ada bihada di dalam kesempatan ini min mazahir berupa fenomena al bidai bid'ah dan syirkiyat yang tadi cocok betul-betul pas ala asrina dengan zaman kita. Wainik ini meskipun berbeda ba'du bagian eh, sebagian asakliyat eh, bentuk atau model wal mazahir dan fenomenanya li amil zamani karena faktor waktu amil faktor wa ampun akhar dan perkara yang lain yang Kadalika demikian yang bahas oleh mu'alif dibahas dikaji oleh mu'alif adalah dan itu adalah sesuatu yang nulahid kita lihat al-an saat ini yang mau berkembang wayasri dan menjalar di negeri kaum muslimin seluruhnya yaitu al-inayah bil asar perhatian dengan situs-situs dengan puing-puing purbakala wa amal dan membuat tempat-tempat ziarah untuk asar tersebut wartiyah duha dan sering mengunjunginya wal ihtimam dan perhatian dengannya wal hifadu alaiha dan menjaganya melestarikannya bahkan ini adalah min abros istimamat perhatian yang paling menonjol yang diberikan oleh Wizaratu Siyahah Kementerian Pariwisata Wa Idaratil Asar dan nah, dinas purbakala kerjaannya adalah menjaga itu dengan modal besar dengan uang yang tidak sedikit dimana batu ini nggak sampai pecah karena ini batu e, dari zaman ini dipelihara dikasih zat kimia masing-masing baik karena tilkal asaru Puing-puing tersebut adalah peninggalan para nabi dan orang-orang saleh semacam gua Hira, gua Saur, tempat-tempat sholatnya Nabi SAW, Nabi sama perjalanan Mekah dan Medina ada tempat-tempat Nabi sholat kemudian orang mencari-carinya dan kemudian dibuat musola, dibuat masjid dan tempat pohon yang <clears throat> tamat tahtaha terjadi di bawahnya Beatur Ridwan dan semacam itu ataupun itu adalah asal umam adalah peninggalan bangsa-bangsa dan uh, wasu'ub dan berbagai rakyat semacam peninggalan Fir'aun harus dicari-cari dan dilestarikan Asuriyin dan bangsa Asur Kananiyin bangsa Kanan bahkan peninggalan jahiliyin peninggalan orang-orang jahiliyah ada pasar ukas dicari di mana pasar ukas dulu misalnya ini peninggalan peninggalannya orang kafir ini peninggalan Sriwijaya mana aja peninggalan Majapahit orang kafir jahiliyin para penyembah berhala ini Asuriin, Kananiin, Jahiliin dicari-cari kemudian dilestarikan dirawat ataupun asar peninggalan kaum muslimin maka sesungguhnya takdis memuliakan atau mengsakralkan mengkultuskan hadil asar nah, peninggalan-peninggalan ini dan memberikan untuk peninggalan tersebut ihtimaman, perhatian, wa inayah dan perhatian khusus khusus mimma la yajuzu fil Islam. Satu hal yang tidak diperkenankan dalam acara Islam. Kenapa? Karena perhatian khusus dengan asar itu adalah imma syirkun dari atun ila syirk. Kalau tidak syirik maka adalah jalan menuju syirik. Di anak hadal ihtimam karena perhatian ini adalah mabda awal dari takdis. Awal dari pengsakralan, awal dari pengkultusan wa asasu dan landasan untuk terjadinya kealan terhadap benda-benda tadi wabidayatul fitnah sehingga dia adalah awal bencana oleh karena itu hasaman Islam Islam membabat habis hadil maddah ya, unsur ini wamin min hadal qabil dan sejenis dengan yang di atas adalah apa yang disebut oleh sebagian orang pada saat ini dengan al-ihtimam bil asar wal muhafadah 'alaiha. Perhatian dengan benda-benda purbakala dan melestarikan benda-benda purbakala. Benda-benda purbakala itu jursum atau syirk adalah benih kesyirikan. Wajib alal muslimin dan wajib atas kaum muslimin khasatan lebih-lebih fil blad Saudiyah di negeri Saudi di mana di negeri ini la tujad tidak didapatkan hadil mazahir fenomena ini alhamdulillah dan ayah dan waspada dari pemikiran ini yaitu pemikiran untuk perhatian dengan situs purbakala dan melestarikannya kulal hadari dengan penuh kewaspadaan Wayak to'a dan memotong roha sampai ke akar-akarnya kebelum antas tafila sebelum makin parah. pak inah makasnya pemikiran ini badaat mulai mengeluarkan lehernya. Ada, ya, eh, mulai mulai muncul itu maksudnya. Fa'in wujudat roflatun maka jika didapatkan kelalaian minarokib dari para pengawas dari orang-orang yang berwenang dan mengawasi masalah ini falarupa maka sangat boleh terjadi boleh jadi ya kaul mahzur akan terjadi yang hal yang dilarang. Nah, ibu ibu. ibu mana? Hmm? Nah, ibu. Hmm? Ibu. والاعتبار بمصائر الأمم السابقة لأن الأمر في النظر والاعتبار لا يعني المحافظة والتخصيص لآثار السابقة ومما يوضح ذلك أننا نهينا عن البقاء في ديار الأمم الغابرة التي هلكت وأمرنا إذا مررنا بآثارها أن نكون مسرعين باكين فكيف نعد من من التراث نعدتها فكيف نعدتها من, من التراث الثمين والأمجاد أما آثار الصالحين فالأمر فيها أخطر لأنها في التقديس ومن ثم العبادة والشرك والإسلام نهى عن ذلك أشد النهي وحذر منه فهذه الأماكن والآثار والمشاهد والأبنية على القبور وما يجري فيها وحولها إنما هي أماكن ضرار تضاهي بيوت الله التي أمر أن ترفع ويذكر فيها اسمه واتخاذ تلك المبتدعات إنما هو سعي في خراب بيوت الله وصرف للناس عن ذكر الله وعن الصلاة إنها معابة الشي... معابة الشيطان معابد الشيطان وبيوت وبيوته نسأل الله تعالى أن يطهر أرضنا منها وأن يحمينا أرضه أرضه منها وأن يحمينا من الزيغ والزلل إنه نعم المولى المجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومما ذكرت dan apa yang kusebutkan tadi yaitu tidak boleh melestarikan puing-puing purbakala, situs-situs purbakala dan peninggalan. Nah, ini mejanya Soekarno, ini meja untuk perundingan Om Royen, ini meja untuk nah, sepedanya siapa ini bedengnya siapa dirawat-rawat <clears throat> Laya ta'arat tidaklah bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan minas sayri fil ardi untuk berjalan di muka bumi penazar fi khalqillah dan merenungkan ciptaan Allah beriktikaf dan mengambil pelajaran di masairil umam dengan nasib berbagai bangsa tapi terdahulu di anal amro karena perintah bin nazar untuk memikirkan waktu dan mengambil pelajaran layak ini tidaklah berarti melestarikannya dan mengkultuskan di asar sabiqin bekas-bekas peninggalan orang terdahulu. Wa di Hudalika dan di antara hal yang memperjelas hal itu adalah kita dilarang al untuk berdiam di tempat bidyar, tempat al-umam al kubiro umat-umat terdahulu alati halakat yang binasa. Dan kita diperintahkan idam marona jika kita melewati peninggalan-peninggalan mereka, kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk musri'in cepat-cepat lewat dan itu pun sambil menangis. Gimana tempat semacam ini mau dijadikan tempat wisata? Suruh nangis dan lewatnya cepat-cepat tentu itu bertentangan dengan program wisata kalau wisata ya berlama-lama ketawa-ketawa pakai fana uduha maka bagaimana mungkin kita nilai bekas-bekas peninggalan kubah kala tersebut minat turas vitamin adalah warisan yang bernilai yang berharga wal amjad dan termasuk kemuliaan Adapun jika itu peninggalan orang-orang saleh, ini sobannya wali bulan, ini sepedanya wali bulan, ini cangkirnya syekh bulan, Kalau amru akhtar, maka perkaranya lebih bahaya lagi. Li'annaha karena uh, peninggalan asar salihin itu adalah atau taqdis. Adalah dimungkinkan besar untuk terjadi takdis pengkultusan. Setelah terjadi pengkultusan, wamin sama, maka dari sana terjadilah ibadah dan kesyirikan. Dan Islam melarang hal ini asyad dan nahi dengan larangan yang sangat sarkas, wahadzara minhu dan mengingatkan. Maka tempat-tempat ini dan peninggalan-peninggalan ini wa dan petilasan-petilasan ini bangunan-bangunan di atas kubur maya ceria dan apa yang terjadi di sana dan di sekelilingnya dia hanyalah tempat-tempat yang penuh bahaya. Sebuah tempat yang tubahi menyaingi masjid yang merupakan rumah-rumah Allah yang Allah perintahkan untuk antur pak untuk ditinggikan dan disebut di sana namanya. Watiqadul tilkan dan menjadikan atau membuat tempat-tempat bid'ah tersebut adalah sa'yan usaha untuk merobohkan rumah-rumah Allah <clears throat> dan malingkan manusia dari mengingat Allah dan sholat Karena sesungguhnya tempat-tempat tersebut adalah tempat-tempat beribadah kepada setan dan rumah-rumah setan. Kita mohon pada Allah untuk membersihkan bumi Allah darinya dan menjaga kita dari zil <clears throat> kesesatan dan penyimpangan. Ini adalah sebaik-baik Al-Maula pelindung Al-Mujib yang mengabulkan doa nah, kita masuk eh, pokok masuk pembahasan pembahasan istidak surat al satu Apun. وأمرنا أن به صراطه المستقيم صراط الذين حنيفية وجعله على شريعة شريعة من الأمر من الأمر أمر باتباعها وأمره بأن نقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني صلى الله عليه وعلى آله وسلم Ya, segala puji milik Allah yang telah menyempurnakan untuk kita dinan agama kita dan melengkapkan untuk kita tahu nikmatnya dan ridha Islam sebagai agama kita wa amarona dan memerintahkan kita untuk memohon petunjuk kepada Allah agar bisa meniti jalan yang lurus lihat footnote 1 yusiru syekh rahimallah ilal amri bi qiraatil fatihati allati ishtamalat ala hadi du'ai fi kulli salatin wa hadha ala al-wujubi Kama anal muslima yustahabu minhu du'a'u fi talabil hidayati minallahi ta'ala wahdahu fi kulli hinin. Syekh mengisyaratkan perintah untuk membaca surat Al-Fatihah yang surat Al-Fatihah itu istamalat mengandung doa ini. Doa mohon ihdinas Al mustaqim. Mohon agar ditunjuki jalan yang lurus dalam setiap sholat. Wahada alal wujub dan ini hukumnya wajib. Karena bacaan Fatihah adalah rukun dalam sholat. Maka ini maka doa memohon petunjuk, memohon hidayah itu ada yang wajib. Yaitu dalam setiap sholat. Yaitu pada saat membaca Al-Fatihah. Itu doa mohon petunjuk yang hukumnya wajib. Kama anal muslim sebagaimana muslim yustahabu mustahab dianjurkan untuk berdoa memohon hidayah kepada Allah semata di kulih ini setiap saat maka doa mohon petunjuk itu ada dua macam ada yang hukumnya wajib yaitu setiap kali sholat dan yang kedua hukumnya mustahab yaitu setiap saat jalan yang lurus yaitu jalan orang-orang yang Allah beri nikmat dan bukan jalan orang-orang yang Allah murkai jalan yang orang Allah murkai artinya adalah Yahudi bukanlah jalannya orang-orang yang sesat artinya Nasrani Maksudnya adalah sifatnya Yahudi dan sifatnya Nasrani. Karena kita mohon terbebas dari itu, padahal kita sudah bukan Yahudi bukan Nasrani. Maka tentu apa apa makna e, terbebas dari jalannya orang-orang marduk dan jalannya orang-orang dalil sifatnya Nasrani, sifatnya Yahudi bukan orangnya karena kalau orangnya kita sudah bukan Yahudi kita bukan Nasrani dan aku bersaksi hanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah semata tidak ada sekutu baginya. Yang aku bersaksi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Arsala Allah utus bidinil qayyim dengan agama yang lurus dan milah hanifiyah. Lihat tutup. Milah hanifiyah yadinul yadinu syari'atul mustaqimatul lati la iwaja fiha. Wa yamilatu Ibrahim alaihissalamu salamu wa hiyal islamu milah yang hanifiy adalah agama dan syariat yang lurus yang tidak ada kebengkokan di dalamnya itulah milahnya Ibrahim itulah Islam dan yang intinya adalah tauhid Wajah dan Allah jadikan Rasulullah SAW ala syariatin minal amri di atas satu syariat lalu Allah perintahkan beliau untuk mengikutinya dan Allah perintahkan beliau untuk mengatakan inilah jalanku, aku mengajak kepada agama Allah ala bisaratin dengan menggunakan ilmu ana wa manitaba'ani demikianlah aku dan orang-orang yang mengikutiku wabakdu dari wabakdu fa'in kudu kudu jiwa mutajian atau mudirin أعمالهم في الكفار بالكفار في أعمالهم وأخرجت ببعض وأخبرت وأخبرت ببعض ما في ذلك من الأثر القديم والدلالة الشرعية وبينت بعض حكمة الشرع في مجال مجانبة في مجان في مجانبة الكفار من من الكتابيين والأميين فما جاءت به الشريعة من مخالف من مخالفة أهل الكتاب والأعاجم وإن كانت هذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة كثيرة الشعب واشتلاها جامعا من أصولها كثير من أصولها كثير الفروع لكن لكنني نبهت نبهت على ذلك بما يسر الله تعالى وكتبت جوابا في ذلك لم يحضر لم يحضرني الساعة وحصل بسبب ذلك من الخير ما قدر الله سبحانه ثم بلغني بآخرة بآخرة أن من الناس من استغرب ذلك واستبعده بمخالفة عادة عادة عادة قد نشأوا عليها وتمسكوا في ذلك بعمومات بعمومات وإطلاقات اعتمدوا عليها فاقتضني فاقتضني فاقتضني بعض الأصحاب أن أعلق في ذلك ما يكون فيه إشارة إلى أصل هذه المسألة بكثرة فائدتها وعموم وعموم المنفعة بها ولما قد عم كثيرا من الناس من الابتلاء ذلك بذلك حتى صاروا في نوع جاهلية فكتبت ما حضرني الساعة الساعة مع أنه لو لو استوفي ما في ذلك من الدلالة من الدلائل وكلام العلماء واستقريت الآثار في ذلك lawujida fihi qad aktaru mimma kasabtu. Nah. Ya. ya, ini penjelasan tentang sebab sebab ditulisnya kitab ini. Bapak tu tak ini makasnya aku kuntu nahai itu Aku telah melarang imam muktadian boleh jadi tanpa ditanya au mujiban atau ditanya terlebih dahulu. Aku larang syabu bil kufar perbuatan tasabuh dengan orang kufar dalam hari raya mereka. Wa tu dan telah aku beritakan, aku telah aku sampaikan bibak di fizalika, sebagian dalilnya. Minal asaril qadimi dari asar para ulama terdahulu wa dalail syariah dan dalil syariah dan Dalil syariah berarti Quran dan sunnah. tu dan kujelaskan sebagian hikmah syariat dalam mujana batil kufar menjadi orang-orang kafir baik ahli kitab wal umiyin ataupun musyrikin umiyin ini maksudnya musyrikin Memajaat syariah dan acara yang dibawa oleh syariat yaitu menyelisih ahli kitab wal aajim dan perintah syariat untuk menyelisih orang-orang ajam. Ayat 23. Jamu ajam wal ajam khilaful arab, bukan arab. Terusnya wal maksud bil aajimi alladzi nuhina an tashabbuh bihim man la yatinu minhum bil islami wa man kana minhum law adatun wa akhlaqun wa asya'un tukhalifu adatin wa adati wa akhlaqa wa asya'al muslimina yang dimaksud ajam yang kita dilarang untuk tasahku dengan mereka itu ada dua macam. Yang pertama adalah orang Ajam yang tidak beragama Islam. Ajam yang kafir. Yang kedua adalah Ajam yang Islam namun lahu adatun memiliki kebiasaan akhlak wa asyak dan model pakaian Tukhalib yang menyelisih adat dan akhlak serta asyak model pakaian kaum muslimin Wa in kanat meskipun ini qaidatan azimatan min di syariah. Qaidatan di sini khabar Kaidah penting dalam syariah. kasir sya'ab. Banyak cabangnya. Wastilahan jami'an dan satu istilah yang jami'an mencakup min usuliha pokok-pokoknya kasirul furu'i banyak cabangnya. Ya, maksudnya kaidah yang mengandung eh, mungkin eh, banyak cabang. Lakinni tu ala dalika bima yasarallah ta'ala. Bukan tetapi aku ingatkan ala zalika kaidah tersebut dan cabang-cabangnya bima ya Allah Ta'ala dengan apa yang Allah mudahkan wakatab tu jawaban dan dulu aku telah menulis jawaban Fidalika tentang hal itu tentang hukum tasyabuh lam yahdurni asa'ata yang tidak aku ingat pada saat ini Wahasulah bisa bisa berbedalika dan terwujud dengan sebab itu jawaban dan tulisan Syekhul Islam Jamiyah minal khairi berupa kebaikan yang Allah tetapkan. Ini sebenarnya Syekhul Islam itu dulu pernah nulis dan pernah menjawab tentang uh, sebuah tulisan tentang masalah hukum tasawuf. Dijelaskan di sana dalil-dalil dalil-dalilnya baik asar dalil-dalil syariat dan hikmahnya kaidah tentang masalah ini karena ini kaidah penting di antara kaidah syariat adalah mukhalafatul kufar Dia katakan aku telah tulis jawaban itu dalam satu tulisan dan aku tidak ingat persis sekarang eh, semacam apa isinya secara lengkap Suma balaghani bi akhiratin kemudian sampai kepadaku berita biakhirin akhir-akhir ini. Sembilan, sembilan biakhirin ay eh, akhiran akhir-akhir ini. minan nasi ada orang yang istar badalika menganggap aneh wastaba adahu dan menganggap aneh menganggap aneh larangan tasabu dengan orang kafir. Kenapa limu kholafati adatin karena itu menyelisih kebiasaan yang dia itu tumbuh dari kecil alaiha dengan dengan kebiasaan watamasaku lalu orang-orang tersebut berpegang berpegangan dengan dalil-dalil umum wa itlaqat dan dalil-dalil mutlak madu alaiha mereka bersandar padanya faktadani lihat kutub 10 tolaba minni maka meminta kepadaku ba'dul ashabi sebagian teman an wa aliqa fi dzalika supaya aku memberikan catatan komentar Bidzalika tentang itu mayakunu fihi yang catatan tersebut mengandung isyaratan isyarat ila asli hadil masalah isyarat pada dalil atau landasan masalah ini faedah dia karena banyak manfaatnya wa umumil manfaat dia dan banyaknya manfaat dengannya. Walima qad amma katsiran minan nasi minal ibtila ibidzalika. Dan karena kot amma telah merata kasiran banyak minan nasi manusia minal ibtila bidzalika. Terjumus ke dalamnya, itu apa? Tasabbuh berupa. Ada sebagian sahabat beliau atau murid-murid beliau meminta agar beliau nulis tentang masalah ini karena tulisan beliau dalam masalah ini sangat banyak manfaatnya sangat bagus dan, dan nama banyak orang yang sudah melanggarnya kita sabu dengan orang kafir atau sarufi nau'in nau'i karena mereka terjumus dalamnya kita dengan orang kafir sampai-sampai jadilah mereka terjumus dalam sejenis jahiliyah Fakatabtu sah. maka aku tulis apa yang ada di benakku pada saat ini. Jadi tulisan pakai ingatan. Jadi untuk surat mustaqim itu ditulis pakai ingatan, nggak pakai marodik. Tulis pakai ingatan. Tulis tidak pakai maraji mahadoroni asahat apa yang ada di benakku asahat pada saat ini nggak pakai maraji saja sudah segini gimana kalau pakai maraji perlu katakan maan la ustufiya ma fi dzalika min kalamil ulama ustukirat al far fi dzalika la wujida fi akthar mimma katabtuhu Padahal seandainya ustufia dilengkapkan, dilengkapi dengan mentelaah, dengan buka-buka marojik, dengan oh, mengumpulkan referensi supaya lengkap. Ma'fidali kami dalail, dalil-dalil tentang itu, tentang larangan tasabuh, dalail kalamil ulama dan perkataan para ulama tentang tasabuh wastukriyat dan dikumpulkan semua al-asar eh, asar para ulama salaf dalika tentang ini la wujida fi akar mimma kasabtu bisa akan didapatkan lebih besar lagi daripada lebih banyak lagi daripada apa yang aku tulis katakan ini saya tulis tidak pakai referensi itu segini kalau ditulis mau ditulis serius ini, ini belum serius ini kan cuma tanpa referensi kalau itu serius maksimal lebih tebal lagi ولم أكن أظن ولم أكن أظن أن من خاض في الفقه ورأى إيماءات الشرع ومقاصده وعلال الفقهاء ومسائلهم يشك في ذلك بل لم أكن أظن أن من وقر الإيمان في قلبه وخلص إليه حقيقة الإسلام وأنا دين الله الذي لا يقبل من أحد سواه إذا نبه على هذه النقطة إلا كانت hayata qalbihi wa sihhata imanihi illa kanat hayatu qalbi wa sihhatu imanihi tujibu istiqdahu bi asra'i tanbih walakin na'udhu billahi min ghainil qulubi wa hawa nufusi alladaini yasuddani an ma'rifatil haqi wa tibai namun aku tidaklah uh, tidaklah menyangka bahasanya orang yang khodob menyelami ilmu fikih waroa dan melihat memperhatikan isyarat-isyarat syariat dan tujuan-tujuan syariat wa ilalal fuqaha dan ilah-ilah yang disebutkan oleh para ahli fikih dan kajian-kajian masalah-masalah yang dibahas oleh para ahli fikih ya syukku kemudian meragukan fidalika itu meragukan haramnya pasal dan orang kafir bahkan aku tidaklah mengira seorang yang wakal iman pun fi Orang yang iman itu telah merasuk dalam hatinya. Wakalusa ilahi dan telah sampai kepadanya hakikat Islam. dan sunnah Islam adalah agama Allah yang Allah tidaklah menerima dari seorang pun selainnya. Tidak nabaha tidak nubihanya. Ala hadin nukta jika dia diingatkan dengan poin penting ini. Bila kanat kecuali hatinya yang masih hidup dan iman dan keimanannya yang masih sehat Tujuh akan mewajibkan akan mengharuskan dia untuk sadar di biasal tanbihin dengan teguran yang eh, di biasal tanbihin dengan secepat-cepatnya dengan paling cepatnya kesadaran akan tapi kami berlindung pada Allah dari rainil qulub dari hati yang tertutup noda dosa lain noda dosa wahana nufus dan hawa nafsu yang dua hal ini yaitu dosa dan hawa nafsu matinya hati dan hawa nafsu itu adalah dua penyakit yang ya sudah ini akan menghalangi seseorang an ma'rifatil haqqi untuk untuk mengetahui kebenaran dan mengikuti kebenaran. Rain di footnote 5 dikatakan sobak wa danas. Danas kotoran hati jadi sobak berarti terkunci matinya hati. al itu tutlaku ala torofah. Nukta itu tutlak digunakan maknanya memiliki beberapa. Yang pertama ala torofah sesuatu yang menarik unik dan menarik boleh jadi kejadian boleh jadi penjelasan ulama atau disebut juga terkadang dengan fawaid unik dan menarik kalau dengan makna seperti ini maka ya dekat dengan fawaid Apa itu satu hal yang unik dan menarik boleh jadi kejadian boleh jadi tulisan ulama boleh jadi itu kok menarik bagus tidak didapatkan di banyak kitab satu hal yang nggak banyak ah, nggak sering didapatkan cuma didapatkan di beberapa kitab tertentu itu namanya torofah atau satu kejadian yang menarik lucu mohon penuh hikmah demikian juga maknanya adalah nuktah fisyai poin sesuatu makna yang lain yang ketiga adalah alamah khafiyah tanda yang tersembunyi eh, makna yang ke empat fikrah latifah mu'atirah binas nah, pemikiran yang yang unik yang berpengaruh dalam hati kemudian makna yang berikutnya adalah masalah ilmiah dakikah alati yatawassal yatawassalu ilaiha bi diqqatin wa wa in'ami fikrin masalah ilmiah yang dakikah yang jelimet yang rumit ya yang yatawassal ilaiha yang bisa didapatkan bidiqqah karena ketelitian wa in ami fikran dan berpikir dalam-dalam. Ada satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima makna. Wal yanil akhirani wal akrab. Dan dua makna yang terakhir itulah yang paling dekat, paling tepat untuk pengertian nuftah yang disyaratkan oleh mu'alif dalam tulisan di atas. Maka nukta dalam tulisan di atas itu maknanya adalah dua yang terakhir. Fikrah latifah mu'asirah finaf pemikiran yang eh, yang berkesan, yang unik, yang berkesan dalam hati atau masalah ilmiah. Demikian wasallallahu warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad apa-apa yang kita asyhadu an dan ilaha illa Itu apa? Manuskrip pertandingan pertandingan manuskrip kalau di manuskrip itu di ada yang kasih koin koin nah, ada yang and I just want to put one cup